Makassar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Peter Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kelima ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Sariti, Elias sebagai Raden Setakeling, Ape Burhan sebagai Kicamar Sulung, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Francisca sebagai Ning Cilik, Naryo sebagai Watu Galong, Harry sebagai Watu Dulur, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwaguna memutuskan untuk pergi mencari berita tentang istrinya di sekitar wilayah Muncang. Juga diceritakan akan kedatangan Kirawung, panglima dari kota Rupada, yang meminta Sariti untuk mengurangi jumlah pengemis tongkat merah di wilayahnya. mungkin mereka akan mau mendengarkan kata-kataku. Uh, Paman Camar Sulung, kemarilah. Uh, ada apa, Nyai? Bagaimana kira-kira pandangan Paman tentang usulan dari suamiku? Uh, ya, memang kita harus mencobanya, Nyai. Saya akan berusaha meyakinkan teman-teman dari seluruh cabang yang hadir sekarang. Terima kasih, Paman. Segera Paman siapkan beberapa tenda untuk para pimpinan kelompok. Akan saya kerjakan, Nyai. Uh, permisi. Tunggu dulu, Paman. Uh, ada apa lagi, Nyai? Uh, aku harap Paman perintahkan pada beberapa orang petugas sandi kita untuk mengadakan penyelidikan secara beranting di seluruh sudut kota ini. Uh, mencari berita tentang kemenakanku. Uh, kemenakan Nyai? Iya. Nama anak itu adalah Kayan. Hmm. Umurnya sekitar 13 tahun. Kemarin aku melihatnya memakai pakaian yang agak kebesaran. Wajahnya cukup tampan. Ya, baiklah, Nyai. Akan saya sampaikan hal ini kepada para petugas sandi. Terima kasih. Kanda, apalagi akan kita lakukan? Dinda... Ah, kenapa Dinda jadi seperti ini? Di mana sikap tegas Dinda? Dinda adalah seorang yang bijak dalam mengambil keputusan. Ayolah, jangan seperti orang linglung. Cerita Ki Bongkol tentang Alap Kado Gampit yang merupakan saudara seperguruan kakek benar-benar membingungkan aku, Kanda. Aku tidak mengerti harus bersikap bagaimana menghadapinya. Melawan atau membiarkannya? Kita tidak akan mengambil sikap yang dapat mengundang keributan kita akan bersikap baik-baik menghadapinya. Kita akan menyelidiki hal ini hingga dapat berjumpa dengan kakek parang pungkur. Oh. <sighs> Ya, aku akan mengikuti saja bagaimana kehendak Kanda. Nah, jika begitu, sekarang marilah kita menjenguk Ki Bonggol di kamar tahanan kita akan menyelidiki lebih jauh lagi tentang alap kadu gampit dan juga tujuannya. Dan kita juga akan menanyakan pada orang-orangnya yang banyak tersebar di kota ini. Mari Kanda. Kita tinggalkan dahulu kota Rupada sekarang marilah kita kembali ke lamping jurang, di mana Kayan Manggala bersama dengan Kiparang Pungkur berada. Bagaimana, Kek? Apakah ramuan itu dapat mengembalikan kekuatan kakek? uh, ya, ya. Ramuan itu memang obatnya. Kekuatanku telah kembali seperti setiap kala. Karena itu, kau lepaskanlah anak perempuan itu dari totokanmu. Aku akan mendorong batu besar yang menyumpal gua ini. Maafkan aku, Nona Cilik. Hei, batu Kalong, batu dulu. menyingkirlah. Aku akan melempar batu yang berada di depanmu ke jurang sana. Hop, ya. keluarlah dan tinggalkanlah gua ini bocah. Sampaikan salamku pada gurumu, Alap Kadu Gampit. Baik, aku akan menyampaikannya dan kelah kakek akan menangkapmu kembali dan mengurung di tempat ini. Hup! Ah, kau naiklah juga kayan. Aku akan mengikutimu dari belakang. Baik, Kek. Manggala, kemudian merayap cepat naik ke atas jurang. Akan tetapi sebelum ia tiba di atas sana, Kiparang Pungkur melesat naik dan tiba lebih dulu untuk menjaga kemungkinan yang buruk bagi anak itu. <laughs> Selamat berjumpa kembali, Tuan Pungkur. <laughs> Neng Cili sudah kembali bersama kami. <laughs> dan kini tidak ada salahnya jika kami menangkap kalian bertiga kembali ya. <laughs> Apakah kakek akan sanggup menghadapi mereka? Oh, entahlah. Mungkin tulang-tulangku yang sudah rapuh ini masih sanggup menghadapinya. Oh. Ayo, majulah Watu Kalong, Watu Dulur. Hop. <laughs> kita ringkus kembali, kakang telur. Ayo, hop. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, Kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Pharma. buah iblis kembar ini tidak dapat kuhadapi dengan tangan kosong. Ah, sayang sekali, tongkat pusaka ku telah dirampas kaku kampis. Ah, hai. Hei, ya. jangan lari kakek tua. Siapa yang tidak mabur? Ha? <laughs> Eh, enak saja. aku hanya memerlukan ini. Ah, ranting ini. <laughs> Oh, sedikit kepanjangan. Nah, ini cukup untuk memberikan hajaran pada kalian, kakek-kakek liar. Oh, ya. Hup, ya. Itu pasti angin tongkat dewa yang tengah diminta junjungan kita. Aki alap kadu gampit. Iya, kalian benar. Ini adalah haji tongkat dewa. Hah? untuk memberikan aci ini padanya adalah merupakan pantangan bagiku. Ah, <laughs> ah tetapi untuk memberi cicipan pada kalian, aku tidak akan pelit. Ah, <laughs> ayo, jagalah seranganku ini. Hidup! Ah! Nah, marilah kita ke kota Rupada, Kayan. Tidak, Kek. Aku tidak ingin pergi ke sana. Kakek pergilah saja. Saya saya akan pergi mencari ibu saya. Eh, apakah engkau tidak ingin bertemu dengan ayahmu? Aku dapat mengantarkanmu untuk menjumpainya. Tidak, ayahku sudah mati. Kakek tidak perlu mengungkit-ungkit hal itu lagi. Selamat tinggal. Oh, suatu saat jika bertemu dengan ayahnya, aku akan mengucapkan terima kasih kepadanya. Ah, ah marilah kita pergi langkat. Oh iya, terima kasih selama aku di gua kau cukup baik memperlakukan diriku, bocah. Hah? Sampaikan salamku pada gurumu jika kelak ia kembali. Ayo langkat. Hop. Hai, kau belum membebaskan totokanmu ini. Beristirahat sajalah waktu kamu. Ah, kakek tua itu suatu saat akan kukencingi jika ia dilumpuhkan kembali oleh Tuan Alam Kadu Kampit. Eh, <laughs> apa yang harus kita lakukan sekarang? Masakan kita harus mendapat perawatan dari Ning Cilik? Iya, Tuan Alap Kadu Kampit memerintahkan kita untuk merawatnya. Bukan justru kita yang dirawatnya. Heh, aku, aku merasakan... Uh, uh, Lihat aku tiba-tiba aku kembali bebas. Pengaruh totokan itu hilang di iya hilang. Aku bebas. Jangan tertawa-tawa saja. Kau harus membebaskan aku. Eh, aku, aku juga. Eh, eh, eh, bebas kembali, Kakang telur Eh, eh, apa yang akan kita lakukan sekarang? Eh, mengejar mereka dan menangkapnya kembali apa? Ya, ya, kita mengejar dan menangkapnya kembali. Jangan <laughs> lakukan itu, tolong. Kalian akan dilumpuhkannya kembali. Kalian tidak akan dapat menghadapi kakek itu. Jangan lakukan tindakan bodoh itu. Ah, lalu apa yang harus kami lakukan, Nona? Iya, apa yang harus kami lakukan, Nona? Hmm, ah. Iya, kau tangkaplah kembali bocah itu. Dia adalah penyebab ini semua. Tapi awas, jangan kalian buat dia celaka. Biarkan aku yang akan memberikan hukuman padanya. <laughs> jangan khawatir, kami akan menangkapnya kembali. Iya, iya, iya. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya, Procol Sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Procol Sirup. Procol Sirup, produksi Kalbe Farma. jauh aku berlari. Ah, aku aku akan beristirahat saja di tempat ini. Ah, ah, aku tidak mau kembali ke kota Rupada. Aku tidak mau bertemu dengan laki-laki itu. Dewata Agung, aku benar-benar tidak mengerti. Kata-kata kakek pengemis itu tidak mungkin dusta. Tetapi bagaimana dengan kata-kata ibuku? Tidak. Aku juga tidak yakin ibuku berdusta. Ibuku benar. Iya. Ibuku benar. Aku aku tidak ingin berjumpa dengan laki-laki itu. Tidak. Ah, benarkah dia ayahku? Laki-laki itu ayahku. Ah, aku aku tidak tahu. Ah, aku tidak tahu harus berbuat bagaimana lagi? Oh, aku, aku hampir saja membunuh laki-laki itu. Aku hampir saja membunuhnya. Oh, yang agung, apa yang harus aku lakukan? Kayan menangis terisak-isak di bawah pohon rindang. Ia menangis sambil menutupi wajahnya dengan rumput yang tebal di sekitar wajahnya. Ia menangis dan menangis terus sampai akhirnya. Kayan, bocah, apakah namamu Kayan? Di manakah ibumu sekarang? Tahukah kau siapa ayahmu itu? Oh, aku. Aku nak. Akulah ayahmu. Aku Saka Paula Kuna adalah ayahmu. Tidak, kau bukan ayahku. Kau adalah laki-laki jahat yang telah menyakiti ibuku, yang telah membuat ibuku menderita. Percayalah, Kaya. Aku adalah ayahmu. Aku memang bersalah. Telah bersikap kurang bijaksana pada masa yang lalu terhadap ibumu. Karena itu, maafkanlah aku. Kalau kau memang ayahku, bagaimana mungkin ibu justru mengatakan engkau adalah laki-laki yang paling jahat? Dan mengapa engkau tidak bersama kami selama ini? Aku memang bersalah kepada ibumu, Kayan. Tetapi ketika aku datang memohon maaf, ibumu menghindar dan bahkan menghilang entah kemana. Percayalah nak, aku mencari-cari kalian selama 13 tahun. Ayo, bangkitlah nak. Marilah ikut bersamaku. Kita akan bersama-sama mencari ibumu Anting Wulan. Oh. <laughs> beberapa kali telah berusaha untuk membunuhmu. Dan semua itu nyaris berhasil. Maafkan aku, Ayah. Lindur, kau Lindur. <laughs> Kau menangis, menyebut-nyebut nama ayahmu. <laughs> apa, apa kau tidak mendengar, galong? Eh? Dia mengatakan beberapa kali nyaris membunuh ayahnya. <laughs> Rupanya anak ini adalah iblis kecil yang kejam. Ah, iya, iya. Dia tidak menyaingi kita dalam hal kekejaman. Oh, tidak bisa. Tidak iya, iya. bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita adalah manusia yang paling kejam. <laughs> Bukankah begitu, Di? Iya kan, Di? Iya, iya. iya semua orang di ujung timur pulau ini mengenal kekejaman kita dia. <laughs> eh, bocah. Huh? Ah, Ketahuilah, aku Atu Galong dan ini saudaraku Atu Dulur adalah raja dari kekejaman. <laughs> Iya, iya. Ah, dan kau, kau yang telah berusaha membunuh ayahmu sendiri, mungkin akan mencoba menyaingi kekejaman kami ya. <laughs> Memang tidak kami tidak pernah sanggup untuk menyakiti orang tua kami sendiri. Karena itu kau yang mencoba untuk merebut nama raja kekejaman itu akan kami lenyapkan. Ah, dan dan untuk pertama kali kami akan tunjukkan kepadamu ha, ah, kekejaman kami itu. <laughs> kami akan melepaskan jari-jarimu satu persatu eh, dan eh, <laughs> dan kami hanya akan meninggalkan ibu jarimu saja pada setiap tanganmu. <laughs> Ah, bagaimana di? Ah, bagus bukan? <laughs> Iya bagus sekali, bagus sekali, kakak matutul Siap. Lancang kanan. Gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi. Ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, Bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat Obat batuk produksi Kalbe Farma. Watu Galong dan Watu Dulur kemudian melangkah mendekati Kayan dari kiri dan kanan. Dan kemudian tangan mereka masing-masing mencengkram ke arah tangan Kayan Manggala. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.